Kalam perkataan yang senantiasa memperingatkan kita semuanya agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi ketika kita memang sedang menyampaikan tafsir juz amma yang rata-rata berisikan tema aqidiyah tema yang berkaitan dengan masalah akidah kita sedang mempelajari ayat-ayat yang disebut dengan ayat-ayat makiyah ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada masa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperintahkan untuk berhijrah ke kota Madinah. Dan pada fase ini yang kurang lebih 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menempa para sahabatnya radhiyallahu alaihi majmain mendidik mereka mentarbiyah mereka dan sekaligus memberikan keteladanan kepada mereka khususnya adalah dalam masalah-masalah akidah Adapun masalah-masalah yang berkaitan dengan ahkam dengan hukum-hukum dengan masalah muamalah dan seterusnya maka itu hanya diturunkan dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun yaitu di kota Madinah. Ini semua menunjukkan begitu pentingnya masalah akidah yang kita semuanya tentunya tidak boleh kemudian meremehkan akan masalah akidah ini yang banyak sekali kaum muslimin dewasa ini Mereka telah merasa cukup Dengan pengetahuan akidah yang mereka terima Boleh jadi pada saat mereka belajar dahulu Ketika di SD ataupun di SMP Sementara di sisi lain Dalam masalah-masalah keduniaan banyak di antara kita kaum muslimin yang tidak pernah merasa puas. Maka kewajiban kita yang alhamdulillah telah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mempelajari agama Islam agama yang kemarin telah kita sebutkan mengenai keistimewaan-keistimewaannya yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan cara pemahaman sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para ulama salaful ummah para ulama yang telah mendahului kita yang mereka hidup di masa-masa keemasan sehingga terutama dalam masalah akidah ini hendaknya kita senantiasa mengembalikan bagaimana kita cara memahami dan menyikapi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana yang telah mereka radhiyallahu ta'ala anhum ajmain fahami. Karena kenyataannya bahwa banyak sekali sekarang ini kaum muslimin dan wal'ayyadubillah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di antara mereka ada yang sudah mendapatkan gelar-gelar yang sangat tinggi dalam pendidikan formal bahkan pendidikan formal yang bernuansa keislaman namun kenyataannya mereka sebagiannya justru menjadi pelopor untuk memusuhi syariat Islam itu sendiri. Sebutlah salah seorang tokoh jil dewasa ini ketika kaum muslimin secara umum dan bahkan orang-orang yang bersemangat untuk merehabilitasi LGBT ternyata ada di antara Orang-orang yang ditokohkan ya satu diantaranya adalah pelopor jil justru malah dirinya meragukan akan eksistensi Al-Quran sebagai pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Ini sungguh satu hal yang sangat memprihatinkan dan ini menunjukkan kelemahan akidah mereka satu diantaranya adalah dengan Al-Qur'anul Karim dengan kalamullah yang kata Allah Subhanahu wa taala hudan lil Mutakin sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan bahkan secara umum hudan Nas menjadi petunjuk bagi sekalian manusia bagaimana jadinya ketika kita menerima sebagian ayat dan menolak mengingkari sebagian ayat yang lain. Yang ini telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam awal-awal surat Al-Baqarah. Ini disebut sebagai orang-orang yang kufur. Orang-orang yang kafir waliyadzubillah. Nah, mudah-mudahan dengan kesabaran yang ada pada diri kita kita tidak akan pernah bosan untuk terus-menerus mempelajari masalah akidah untuk terus-menerus mempelajari masalah ayat-ayat di antaranya yang berkaitan dengan masalah akidah. Yang kalau kita lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dirinya 13 tahun di kota Mekah menempa para sahabatnya radhiyallahu alaihim ajmain. Dan kemudian setelah beliau pun hijrah ke kota Madinah bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim lima hari lima hari sebelum beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala beliau pun masih tetap berpesan kepada umatnya ketika itu adalah kepada para sahabatnya Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak menjadikan kubur-kubur beliau sebagai wasanan yu'bad sebagai berhala-berhala yang disembah oleh karena itu tidak sepantasnya kita kaum muslimin merasa cukup dengan ilmu khususnya yang berkaitan dengan masalah akidah yang telah kita ketahui. Untuk lebih mengingatkan uh, penjelasan dari tafsir yang telah kita sampaikan pada dua pekan yang lalu, yaitu yang terdapat di dalam surat Takwir maka tidak ada salahnya saya bacakan terlebih dahulu secara cepat ya tidak dengan tafsirnya yaitu idza syamsu kuwirat tatkala matahari itu digulung oleh Allah Subhanahu wa taala wa idan nujumun kadarat dan tatkala pebintangan itu berjatuhan wa idal jibalu suyirat dan tatkala gunung-gunung itu diperjalankan laksana fata morgana wa idzal isyaru uttilat dan tatkala unta-unta itu unta-unta yang telah sempurna hamilnya mencapai 10 bulan yang tentunya oleh para peternak unta ini adalah satu saat yang sangat membahagiakan mereka di mana mereka sebentar lagi akan mendapatkan keturunan dari unta yang telah dia miliki hingga menjadi lebih banyak. Namun begitu nanti pada saat hari kiamat itu akan utilat akan ditinggalkan begitu saja laksana sesuatu yang tidak berharga sama sekali. Wa idzal wuhushu khusyirat dan tatkala binatang melata dan bahkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan. Yang ketika itu Allah Subhanahu wa taala hendak menegakkan keadilan kepada seluruh makhluknya. Tidak yang manusia, tidak yang jin, bahkan hewan-hewan pun pada saat itu akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka binatang-binatang yang ketika di dunia memiliki tanduk dan mereka menyakiti binatang-binatang yang tidak bertanduk maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada binatang yang tidak bertanduk dengan tanduknya dan digunakan ya agar digunakan untuk membalas binatang yang ketika di dunia telah menyakiti dirinya dengan tanduknya apalagi manusia Kalaulah hewan saja Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan kisos kepada mereka. Akan menegakkan keadilan kepada mereka. Maka sudah barang tentu dengan makhluk yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan beban di dunia dengan syariat, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan lebih-lebih menegakkan hukum kepada mereka. Cuman bedanya bahwa manusia setelah ditegakkan hukum keadilan pada mereka pada kita semuanya nanti kemudian Allah akan berikan balasan kepada kita surga atau neraka. Adapun kalau binatang setelah mereka ditegakkan hukum atas mereka maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada mereka untuk menjadi turaba, untuk menjadi tanah kembali. Wa idal biharu sujirat Dan tatkala Air yang ada di lautan Itu Allah subhanahu wa ta'ala nyalakan Tidak bisa kita bayangkan Yang seandainya Kita melihat Ataupun kita sedang berada di satu tempat Kemudian kita melihat di sana ada Sebidang tanah yang kemudian dinyalakan karena di sana ada minyaknya, maka kita pun akan ketakutan. Bagaimana lagi tatkala nanti yang akan dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kurang lebih 3 per 4 ya. 2 per 3 ataupun bahkan sampai 3 per 4 dari luas dunia yang sekarang kita tinggali Karena memang bahwa lautan itu jauh lebih luas ketimbang bumi yang ada. Lebih-lebih lagi tatkala sebagian daripada bumi ini Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan sebagaimana pada masa Qurun yang Qurun ini oleh Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan fabidarihi beserta dengan kampung halamannya. Tenggelam ke bumi seperti sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ada dan semakin mencutnya daratan. Ya karena laut ini semakin menjorok ke daratan. Ini akan semakin menjadi sempit dan berarti ketika itu air lautan akan semakin banyak dan bahkan di sebagian tempatnya ada yang dalamnya itu mencapai puluhan kilometer. Namun pada saat itu Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakuasaannya akan menjadikan air menjadi bahan bakar sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menyalakannya. Wa idan nufusu zuwijat dan tatkala setiap manusia itu akan dipertemukan dengan pasangannya dengan kelompoknya yang kemarin telah kita jelaskan zauj di sini adalah pasangannya ya kalau kita lihat di dunia ini ada berbagai macam kelompok manusia maka nanti di yaumul kiamah akan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali orang-orang yang beriman. Mereka akan bertemu dengan orang-orang yang beriman. Bahkan tatkala kita satu keluarga seorang tua yang dia bisa mendidik anak-anaknya, anak cucunya menjadi orang-orang yang beriman, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan kembali mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim wa dzurriyyatuhum wama alatna minhum min syai' kullu imri'in bima rahin. Orang-orang yang beriman dan kemudian diikuti oleh anak keturunannya dengan keimanan. Maka nanti akan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali di yaumul kiamah. Dan bahwa keimanan yang dimiliki oleh anak keturunannya tidak sama sekali kemudian mengurangi pahala yang hendak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang tua tadi. Tiap seseorang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diamalkan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengumpulkan kita nanti di surganya bersama orang-orang yang kita cintai bersama Rasulullah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan orang-orang yang soleh yang hidup setelahnya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di jannatun Naim di Jannatul Firdausil A'la. Di surganya surga Firdaus yang paling tinggi. Wa idzal mau'udatu su'ilat Dan tatkala Anak-anak Yang mereka dibunuh Itu ditanya Berapa banyak sekarang Anak-anak yang dibunuh tanpa dosa sama sekali Ada yang baru lahir dimasukkan tas kresek Kemudian dibuang di bak sampah Waliyatubillah Ada yang kurang tega sedikit Ditaruh di kardus, ditaruh di jalan Ada yang memiliki kasih sayang lebih banyak sedikit Ditaruh di kardus, dikasih susu Kemudian diletakkan di halaman orang namun waliyatubillah tatkala ada orang-orang tua, ada ibu-ibu yang begitu tega membunuh anak-anaknya sendiri yang tidak berdosa. Baik yang telah keluar dari perutnya ataukah yang masih berada di dalam perutnya yang sudah bernyawa. Maka itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah nanti. biayyi dambing qutilat dengan sebab dosa apakah anda dibunuh kata Allah Subhanahu wa taala padahal kita tahu bahasanya mereka tidaklah berdosa mereka masih bayi belum bisa ngapa-ngapain mereka tidak dosa maka ini adalah pertanyaan yang dihadapkan kepada anak-anak yang dibunuh tanpa dosa tersebut di samping orang-orang yang membunuhnya untuk mencela, menghinakan, menyalahkan orang-orang yang telah membunuhnya. Dan juga para dokter yang bekerja sama dengan mereka untuk membunuh anak-anak yang kecil yang ada di dalam kandungan. Itu semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza suhufu nusyirat dan tatkala suhuf suhuf jamak dari sahifah yaitu sesuatu yang digunakan untuk mencatat amal perbuatan manusia semua apa yang kita lakukan di dunia ini yang kita lakukan dalam keadaan terang-terangan atau yang kita lakukan dalam keadaan bersembunyi tanpa adanya seorang pun yang mengetahuinya. Maka nanti kita semuanya akan mengetahui karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lepas untuk mencatat dari apa yang kita amalkan. Seandainya seseorang beramal di satu tempat yang gelap Tidak ada penerang di sana Tidak ada orang sekalipun Maka Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu Akan apa yang dirinya lakukan Kalau ada orang yang bersembunyi dalam rangka untuk Menyekutukan Allah Melakukan kesyirikan Maka Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu Demikian juga ketika ada seorang yang berbuat zalim kepada sesamanya dalam keadaan tidak diketahui oleh manusia yang lain. Mungkin memanipulasi data dan seterusnya. Dianggapnya yang mengetahui dirinya sendiri, maka dia yaumul kiamah nanti Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan kepada dirinya. Demikian juga perkataan-perkataan yang kita keluarkan melalui lisan kita. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kita semuanya akan mengetahuinya. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa membasahi lidahnya untuk berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, menyebut sifat-sifat Allah yang maha tinggi, menyebut nama-namanya yang paling indah. Waladikurullahi akbar karena sungguh bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan perkara yang paling besar. Sehingga di yaumul kiamah nanti kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unukihi." Maka setiap manusia nanti akan aku pinggulkan ke pundaknya setiap amalan yang telah dia lakukan. Allah akan menimpakan memberikan balasan kepada kita dengan setiap amalan dan ucapan yang telah kita lakukan. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan catatan kita. Akan memberikan kepada kita catatan rapot kita ketika kita hidup di dunia. Manshura dalam keadaan terbuka tidak ada kesulitan bagi kita untuk membacanya. Sehingga ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma 'alaika hasiba." Bacalah rapotmu sebagaimana tatkala kita semisal menerima rapot ketika sekolah tatkala kita melihat isinya merah-merah alamat berarti saya ini akan celaka. Saya tidak naik, saya tidak lulus dan semacamnya. Maka demikian pula nanti dia memiliki yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita kerapat kita. Fa'amma man utia kitabahu biyaminih Maka barang siapa yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dia akan mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Dia diperintahkan untuk menikmati surga Allah Subhanahu wa taala. Namun barang siapa yang diberikan kitabnya, catatannya, rapotnya dari sebelah belakang ataupun dari sebelah kirinya dia menyatakan berteriak wahai celakanya diriku. Maka ketika itu setiap kita langsung akan mengetahui. Yang kata Allah, Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah rapotmu. Cukuplah untuk dirimu hari ini untuk menghakimi dirimu pada hari ini dirimu sendiri. dirimu lah yang akan menghisapnya, dirimu lah yang akan menjadi hakimnya pada hari ini. Maka ikhwati akhwati filah rahimani wa rahimakumullah Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbing kita langkah kita pikiran kita, lisan kita, hati kita menuju kepada sesuatu yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh kata Rasulullah SAW Banyak di antara manusia yang kemudian disungkurkan ke neraka karena sebab lisannya. Maka para sahabat ketika itu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita dimasukkan ke dalam neraka karena sebab ucapan kita?" Maka Rasul mengatakan, "Celakalah kalian. Sungguh berapa banyak bahkan sebagian besar orang masuk neraka al sinatihim karena sebab ucapan-ucapan mereka. Maka marilah kita semakin bersemangat untuk belajar agama Islam ini sehingga kita tidak akan terjerumus ke dalam perkara-perkara yang akan mendatangkan murka Allah meski hanya dengan sekedar wah ini Al-Qur'an ini meragukan. Ini bertentangan dengan hak asasi manusia yang dirinya ingin berkumpul dan siapa yang dia kendaki Lelaki dengan lelaki kah? Perempuan dengan perempuan kah? Ataupun lelaki menjadi perempuan kah? Ini semuanya bebas. Waliyadubillah. Ini diantara bentuk kekurang beradaban seorang kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kitab suci kepada kita kaum muslimin. Ma yalfidhu min kaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sepatah kata pun yang kita ucapkan kecuali akan ada malaikat yang dekat dengan kita dan mencatat apa yang kita ucapkan. Maka kita akan mempertanggungjawabkan dengan ucapan-ucapan kita. Sementara Rasulullah alaihi wasallam telah memberikan rambu-rambu kepada kita dalam masalah mengatur lisan Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Beran siapa yang beriman kepada Allah, beran siapa yang beriman kepada hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik atau kalau tidak bisa maka diamlah. Ucapkanlah ucapan yang baik kalau tidak bisa maka diamlah tidak ada opsi yang ketiga. Adanya hanya hanya dua opsi. Nah, perkataan yang baik ini dijelaskan oleh Syekh Shalih bin usaimin rahimahullah taala di dalam kitab sarah Arba'in An-Nawawiyah beliau maka yang disebut dengan kaulan khairan mencakup dua perkara. Yang pertama adalah khairan lidatihi, ya khairan lidatihi baik secara adatnya dan perkataan yang terbaik adalah Al-Qur'anul Karim. Ya Al-Qur'anul Karim. Karena perkataan yang baik di sana ada amar ma'ruf nahi mungkar yang dia terkadang tercampur dengan perkataan manusia. Kemudian di sana juga ada bacaan tasbih, tahmid dan seterusnya. Maka di antara ucapan-ucapan yang baik dan yang terbaik adalah Al-Qur'anul Karim karena itu adalah kalamullah. Yang tadi kita telah sampaikan Manakah ucapan yang lebih baik ketimbang ucapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Dan yang kedua adalah baik dilihat dari sudut pandang niatnya. Ya, dilihat dari sudut pandang niatnya. Artinya bahwa ada seseorang yang mengatakan satu ucapan tertentu Ucapan yang netral Ucapan yang mubah Bukan ucapan yang secara datnya adalah ucapan yang khair Namun juga bukanlah perkataan-perkataan yang dusta Dia adalah perkataan yang netral pada dasarnya Namun perkataan yang netral ini suatu saat akan menjadi perkataan yang khair Perkataan yang baik dengan niat yang ada pada dirinya Satu contoh Ketika ada beberapa orang berkumpul yang masing-masingnya tidak ada yang saling mengenal. Kemudian mereka semuanya terdiam seribu basah. Suasananya mencekam. Padahal misalnya di pesawat terbang ataupun di kereta api ataupun di bis yang itu bukanlah di hutan belantara, namun suasananya mencekam. Nah, kemudian ada seorang yang dia membuka dengan beberapa patah katanya dia menanyai satu persatu ya orang-orang yang ada di situ. Maka kemudian terjadilah dialog, terjadilah tukar pikiran, terjadilah perkataan-perkataan yang lain, perkataan yang mubah. Namun karena niatnya adalah baik dalam rangka untuk memberikan as-surur, memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka ini dihitung sebagai qaulan khairah. Lebih-lebih lagi kemudian perkataan-perkataan yang mubah ini nanti dibawa kepada sesuatu yang bernilai dakwah misalnya. Maka ini menjadi perkataan yang disebut dengan perkataan khairah. Kalau memang kita tidak bisa, maka yang paling selamat bagi kita adalah yaitu asumtu, itu diam. Wa idzas samaa'u Dan tatkala langit itu dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala langit ketika itu dilenyapkan oleh Allah dan kemudian Allah Subhanahu wa taala gulung. Padahal kita tahu sekarang ini langit itu begitu kokohnya. Yang kita lihat kita lari kemanapun ke seluruh dunia saat ini. Entah kita lari ke Amerika, ke Jepang, ke Cina, misalnya ke Jerman dan seterusnya ke Saudi Arabia, maka kita tidak akan pernah melihat yang namanya tiang-tiang penyangga langit. Langit yang begitu kokohnya, tidak pernah runtuh, bahkan bolong pun tidak. Namun hari kiamat nanti, langit yang kukuh yang memang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan sangat kuat itu banainaha bi'aidin dan sungguh kami telah bikin telah buat langit itu dengan sangat kuat wa banaina fawqakum shidada dan kami telah menciptakan langit itu di atas sekalian sebanyak tujuh sab yang sangat-sangat kuat namun ketika itu dia yaumul kiamah Langit yang sebegitu kokohnya ini akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tangan Allah Subhanahu wa taala yang kanan. Was samawati matwiyatum Dan langit-langit ketika itu seluruhnya akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan tangan kanannya. Maka yang kita sekarang ini tidak pernah mengerti Berapa jaraknya langit dari ujung sampai ujung lagi? Berapa jauhnya? Yang predikit kenapa kita tidak tahu karena kita melihat bahasa itu adalah satu makhluk yang sangat-sangat besar, yang luar biasa besarnya. Namun Allahu Akbar. Ternyata langit yang sekian banyaknya itu nanti akan dikurung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan tangan kanannya. Kata sijili lil kutub Sebagaimana seorang yang membaca buku ataupun menulis di dalam satu buku Kemudian seusai menulis ataupun seusai membaca Sang penulis ataupun sang pembaca tadi kemudian melipat kembali bukunya Supaya tidak terkena kotoran Supaya tidak terkoyak, supaya tidak rusak Maka kemudian mereka tutup, mereka gulung kembali Itulah gambaran bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melipat, menggulung Langit yang jumlahnya tujuh tersebut dan ketika itu langit yang sekarang ada di dunia ini ketika telah digulung maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan arsnya Dengan ars yang diangkat oleh delapan malaikat. Ya, samaniyah diangkat oleh malaikat yang jumlahnya delapan. wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma dan ia akan membawa arsy Rabbmu ketika itu di atas sekalian yaitu para malaikat yang jumlahnya delapan dan dengan diletakkannya ars di atas kita ketika itu maka sebagiannya akan ada yang mendapatkan perlindungan dengan perlindungan ars ini dan sebagian yang lain tidak akan mendapatkan perlindungan sehingga mereka mendapatkan kesusahan yang luar biasa, panas yang luar biasa. Karena pada saat itu matahari akan Allah Subhanahu wa taala dekatkan kepada kita. Kurang lebih hanya berjarak satu mil, ya sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Kurang lebih hanya satu mil, tidak bisa kita bayangkan. Sehingga Rasulullah SAW menjanjikan kepada sebagian umatnya dengan sabdanya riwayat Imam Muslim sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh ada tujuh golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala siapakah mereka di antaranya adalah imamun adil. Seorang pemimpin yang adil, ya. Seorang pemimpin yang adil. Dan pemimpin ini mulai dari seorang yang memiliki wilayah teritorial yang sangat luas seperti raja ataupun presiden, gubernur dan kebawahnya bahkan sampai pemimpin rumah tangga kata sebagian para ulama. Sampai pemimpin rumah tangga. Manakala mereka bisa memimpin siapa yang ditanggungnya dengan adil, maka dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seseorang yang hatinya senantiasa terkait terngiang-ngiang dengan masjid. Sebagian para ulama mengatakan yantadirus salata ba'da salah. Mereka senantiasa menunggu salat setelah dia menunaikan sholat Yaitu sholat fardu dengan berjamaah Kemudian yang ketiga adalah Warujulani Tahat bafillah Dua orang yang mencinta karena Allah Ijtama alaih wa tafarraq alaih Dia berkumpul karena Allah Dan berpisah pun juga karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan sebagian para ulama menjelaskan makna ini Bahkan sampai seorang istri dan suaminya manakala memang kedua-duanya mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Si suami mencintai istri karena dia adalah orang yang taat kepada Allah, taat kepada suaminya, taat menjalankan agama dan seterusnya. Demikian pula seorang istri mencintai suaminya karena suaminya adalah orang yang rajin beribadah. Suaminya adalah orang yang bertanggung jawab. Suaminya adalah orang yang Dirinya menjadi sulit taulah dan yang baik bagi keluarganya. Maka kalau cintanya karena ini, dia akan mendapatkan jaminan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang menghabiskan waktu mudanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Antuna dan juga antum masih banyak yang muda, mahasiswa. Alhamdulillah antum bisa menghabiskan waktu-waktu muda antum antunna untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah para pemuda dan pemudi yang dewasa ini banyak yang tenggelam di dalam lembah-lembah kehinaan lembah-lembah dosa, lembah-lembah perzinaan dan seterusnya. Contohnya adalah hari ini ya sebagian pemuda-pemudi terjerumus ke dalam dosa Valentine Days. Mereka menghalalkan hubungan dengan dalih menebarkan kasih sayang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada antuna dan antum waktu muda-muda ini dengan sebaik-baiknya sehingga nanti habis sampai masa antun dan antuna mencapai uh, umur yang tua dalam keadaan tetap beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sehingga mudah-mudahan akan mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah warajulun da'tu imra'atun zatu mansibin wa jamalin summa qal inni akhafullah. Seorang pemuda ataupun seseorang lelaki yang diajak untuk selingkuh, ya untuk selingkuh dengan seorang perempuan yang zatu mansibin wa jamalin. Seorang perempuan yang kedudukannya tinggi dan sangat cantik Ya, perempuan yang kedudukannya sangat tinggi dan sangat cantik. Kemudian dirinya mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Saya tidak mau melakukan hal ini. Ya, ini satu hal yang luar biasa. Ya secara umum bahwa laki-laki itu sukanya menggoda. Ya, sebagian para ulama bahkan sampai mengibaratkan seorang laki-laki itu ibarat singa dan perempuan itu ibarat kambing. Nah terkadang ada singa yang ngajak main-main dengan kambing Kambingnya tidak sadar dia mau Maka dia makan Kebiasaan atau secara umum lelaki adalah demikian Nah kalau kemudian ada seorang lelaki Yang dia diajak serong Diajak selingkuh oleh seorang perempuan Yang sangat cantik Yang sangat kaya raya Yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi Status sosial yang tinggi di tengah masyarakat Kok dia mengatakan ini akhafullah Saya takut kepada Allah Saya tidak mau Ini luar biasa maka layak kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan naungannya dia memiliki amah nanti. Ya kalaulah yang mengajak kita adalah seorang perempuan yang mohon maaf yang mereka tidak bukan orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, mereka rakyat jelata, apalagi mereka tidak cantik. Ya. Mereka sudah simbah-simbah, sudah peyat misalnya gitu, kemudian ngajak kita, kita tidak mau wajar. Ya karena memang mereka sudah tidak ada lagi daya tariknya. Namun ketika daya tarik itu full dan kemudian seorang lelaki mengatakan ini akhufullah, ini yang luar biasa. Kemudian yang keenam adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah Kemudian tangan kanannya, ya tangan kanannya eh, seorang bersedekah dengan kanan, tangan kanannya, sehingga tangan kiri ini sampai tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini merupakan ibrah ibarat seorang yang bersedekah dengan penuh keikhlasan. Sehingga mulai dari awal dia sedekah sampai akhirnya yang namanya perasaan-perasaan untuk ria, untuk sombong kepada orang yang diberi, untuk minta balasan dan seterusnya tidak pernah ada. Tidak pernah terganggu dengan keburukan-keburukan. Dan yang terakhir adalah warajulun kalian khalian fafadat ainah. Seseorang yang dia berzikir kepada Allah dalam keadaan yang sunyi, dalam keadaan yang sepi dan kemudian melelehkan air mata. Sungguh ini bukan merupakan perkara yang gampang. Kita menangis sendirian di hadapan Allah itu bukan perkara yang gampang. Mungkin kita nangis di hadapan orang lain malah mudah. Namun kita untuk menangis di hadapan Allah ini perlu latihan. Perlu dipaksa agar hati kita menjadi lebih lunak. Orang yang tidak pernah menangis maka hatinya akan menjadi hati yang keras. Susah untuk ditegur, susah untuk diingatkan. Wa idal jahim su'irat dan tatkala neraka jahanam itu telah dinyalakan. Ya tatkala neraka jahanam telah dinyalakan. Ya kenapa e, jahanam itu dikatakan jaham, e, jahim? Ya, dikatakan jahanam karena jahanam itu berasal dari kata-kata jahim. Ya karena dasarnya sangat-sangat dalam dan keadaannya sangat-sangat gelap. Ya, coba mungkin kita sejenak ketika di malam hari kita menutup mata kemudian kita misalnya keluar rumah, kita berjalan eh, eh, di kegelapan yang sangat gelap. Kemudian kita pun berjalan di tempat yang tidak jelas, maka betapa susahnya ketika itu kita. Apalagi kalau kemudian kita misalnya diculik seorang, kemudian dilepas di satu tempat yang kita tidak pernah mengerti sebelumnya. Dalam keadaan mata kita ditutup, seperti apa susahnya kita Maka jahanam itu dasarnya sangat dalam Yang kata Rasulullah SAW Suatu ketika ada suara Menggelegar yang didengar oleh para sahabat Dan kemudian Rasul mengatakan Ini adalah suatu benda yang Dijatuhkan sejak 70 ribu tahun yang lalu 70 ribu tahun yang lalu Allah Akbar Kayak apa dalamnya neraka Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Melindungi kita dari dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun pada saat itu neraka jahanam ini bahan bakarnya bukanlah minyak sebagaimana kita lihat di dunia yang menjadi bahan bakar itu rata-rata minyak ataupun kayu. Akan tapi ketika itu yang menjadi bahan bakar adalah manusia dan bebatuan yang berasal dari naru jahannam, neraka jahannam. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat ke-6 يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما yu'marun Wahai sekalian orang yang beriman jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Wa idal jannatu uzlifat. Dan tatkala surga itu didekatkan dan dibuka dihiasi didekatkan dihiasi dan dibuka untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman yang kenikmatan yang ada di surga tidak pernah dilihat oleh mata tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terbersih di dalam hati seorang manusia sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim karena semuanya lebih jauh lebih daripada apa yang kita dapatkan kenikmatan-kenikmatan di dunia ini tidak ada apa-apanya semuanya serba lebih dari apa yang pernah kita rasakan di dunia kita di dunia makan enak maka tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan surga kita di dunia punya suami ataupun punya istri enak tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan surga Sehingga Rasulullah mengatakan tidak pernah dilihat oleh mata Didengar oleh telinga dan dibayangkan di dalam hati seorang manusia Maka kemudian setelah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita Dengan 14 ya, dengan 14 syarat dengan 14 ayat yang mengandung persyaratan ida ida ida dan seterusnya maka kemudian apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan sebetulnya setelah itu maka kata Allah Subhanahu wa taala alimat nafsum ma ahdarat alimat nafsum ma ahdarat maka manusia ketika itu akan mengetahui apa yang telah dia lakukan di dunia apa yang telah dia hadirkan oleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia menghadirkan untuk Allah, mempersembahkan untuk Allah perkara yang baik ataukah yang buruk? Maka semua manusia ketika itu akan mengetahuinya. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'. Ali Imran ayat ke-30. Pada suatu hari yang setiap manusia, setiap jiwa akan mengetahui kebaikan-kebaikan yang telah dia persembahkan dan juga keburukan-keburukan yang telah dia persembahkan. Sehingga tentunya orang-orang yang tidak memiliki bekal yang cukup untuk menghadap Allah, ketika itu dia memiliki angan-angan. Tawaddu law anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan mereka sangat ingin seandainya antara dirinya dan antara hari kiamat itu ada jangka waktu yang lebih lama lagi tidak segera datang maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita semuanya dengan diri Allah Subhanahu wa taala ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah demikian yang kita baca pada kesempatan eh, sore hari ini mudah-mudahan saya pribadi juga mendapatkan peringatan dan kemudian Eh, antum dan antuna sekalian juga bisa mendapatkan peringatan dari apa yang telah kita bacakan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah dan manfaatnya, bisa kita fahami, bisa kita amalkan dan kemudian kita dakwahkan kepada saudara-saudara kita yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. taala. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa amala. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, matur Baik kita memasuki sesi tanya jawab Bismillahirrahmanirrahim Salatu wassalamu ala rasulillah Ustaz saya mau bertanya apakah penyebab seseorang merasa ragu dalam beragama Bagaimana cara agar seorang mantap dalam beragama dan yakin kepada Allah Terima kasih Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala beliau Suatu ketika menyampaikan kepada kita bahwa yang namanya al-yaqin itu diperoleh salah satunya adalah dengan cara belajar. Karena keyakinan kata beliau ada tiga tingkatan. Yang pertama yang disebut dengan ilmul yaqin, ya ilmul yaqin. Yang kedua yang disebut dengan ainul yakin dan yang ketiga yang disebut dengan hakul yakin. Untuk masalah-masalah agama di sana ada masalah-masalah yang bisa keyakinan ini langsung didapatkan di dunia ini. Namun ada juga yang keyakinan itu nanti tertunda di hari kiamat. Keyakinan tentang satu syariat tertentu yang kita laksanakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semisal masalah sholat misalnya. Maka sebelum seorang itu melakukan sholat ini banyak cerita ada salah seorang pemuda Australia yang dia hidup dalam keadaan kekayaan Berlimpah ruah dengan harta Namun tidak pernah merasakan kegembiraan Kemudian birindahi ta'ala dirinya sakit Dan dengan sakit yang dia derita Dia difonis umurnya ya hanya kurang lebih tinggal sekitar dua bulan Maka kemudian dalam jangka waktu dua bulan ini Dirinya ternyata mendapatkan hidayah dari Allah Dan sampai sekarang orangnya masih hidup Maka dirinya mengatakan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa dengan melakukan sholat dan yang semacamnya. Nah maka sebagian dari eh, keyakinan itu ada yang semuanya bisa kita dapatkan di dunia. Ya gambarannya ketika kita mendengarkan bahasanya madu itu adalah manis, ya madu itu adalah manis. Setiap kita ketemu dengan orang berbicara masalah madu kok mereka semuanya mengatakan manis. Kecuali satu madu yaitu madu yang hidup ya. Mereka semuanya mengatakan manis dan kemudian menjadi yakinlah kita. Oh iya, kok semua orang ini bilang madu manis seperti madu itu memang manis. Tumbuhlah keyakinan pada diri kita dengan sebab ilmu, dengan sebab ilmu yang kita dapatkan dari banyak orang. Yang kedua kemudian kita melihat dengan mata kita kayak apa sih yang namanya madu? Oh, dia lihat, dia lihat madu, kemudian di sana ternyata dikelilingi oleh lebah. Lebah yang penyuka e, sesuatu yang manis. Nah dia tambah yakin dengan ainnya, maka ainul yakin. Yakin yang disebabkan oleh ain dengan uh, oleh mata. Kalau pertama tadi yakin yang disebabkan oleh ilmu, maka ilmu yakin dan yang kedua adalah ainul yakin. Dia yakin, oh iya memang madu itu manis. Kenapa? Karena dikelilingi eh, uh, oleh para lebah penyuka benda-benda yang manis. Dan yang ketiga yang disebut dengan hakul yakin, maka kemudian menyempatkan jarinya dimasukkan ke madu dan kemudian dia jilat, oh memang manis sekali. Maka ini namanya hakul yakin. Nah, namun di sana ada beberapa uh, keyakinan khususnya adalah ainul yakin dan hakul yakin yang nanti akan kita buktikan di akhirat. Yaitu yang uh, kehidupan pasca kehidupan di dunia ataupun kehidupan kiamat. Maka kita semuanya sekarang tidak bisa untuk mendapatkan ainul yakin dan hakul yakin kecuali nanti kalau kita sudah mati. Ya. Kita sekarang baru bisa yakin surga itu ada. Ini masalah surga misalnya. Kita yakin kenapa? Yakin karena setiap orang mengatakan ada surga, surga dan surga dan bahkan ayat Al-Qur'an, hadis, bahkan para ulama semuanya mengatakan surga itu memang ada dan disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Maka yakinlah kita. Nah, nanti kemudian kita akan mendapatkan ainul yakin pada saat seseorang itu telah meninggal dan dirinya memang orang yang meninggal dalam keadaan beriman. Maka pada pagi dan sore hari dirinya akan dibentangkan dari alam kuburnya ke surga eh, dan di depannya terbentang permadani yang sangat indah, baunya sangat harum sampai ke surga. Maka dia mendapatkan ainul yakin. Dan kemudian yang ketiga Hakul yakin terhadap masalah surga Maka nanti akan didapatkan Ketika seorang itu memang betul-betul Telah Allah subhanahu wa ta'ala Masukkan ke dalam surganya Maka uh, Minimal Kita untuk mendapatkan keyakinan Jangan pernah bosan untuk belajar agama Untuk mencari ilmu Dan yang kedua belajarlah Dari para orang-orang yang uh, Dipercaya amanah dengan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan orang-orang yang kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran dari ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz kita dilarang untuk beribadah dengan mengharapkan dunia. Lantas ketika kita berdoa meminta urusan dunia, misal dalam eh, e, di, misal dilancarkan untuk kuliah dan segera mendapatkan jodoh. Apakah itu termasuk dalam larangan tersebut atau jika seseorang itu lebih khusus ibadahnya ketika menjelang ujian atau menambah ibadah sunnah untuk bisa berdoa dipertemukan jodohnya apakah seperti itu terlarang jadi perlu kita klasifikasikan mana ibadah-ibadah yang kita itu e, dilarang untuk mengharapkan dunia seperti kita melakukan sholat wajib yang lima waktu Maka tidak boleh kemudian dengan sholat yang kita lakukan kita kita harapannya supaya apa? Supaya disanjung oleh manusia Ini tidak boleh Adapun kalau kemudian antuna sholat dan sholat itu dilakukan dalam rangka untuk memohon kepada Allah keduniaan boleh. Ya. Bahkan ketika kita sujud kata Rasulullah dalam majlis surat Imam Muslim dalam dua redaksinya Rasulullah mengatakan akrabu ma yakunul abdu min rabbih kana sajidan fi salatihi fa aksiru bid dalam lafaz yang lain fajtahidu bid du'a fa qamirun ayustajaba lahu sedekat-dekat seorang hamba kepada Rabbnya yaitu ketika seorang itu sujud di dalam salatnya ya sujud di dalam salatnya maka bersungguh-sungguhlah dan perbanyaklah doa maka pada saat itu sangat mungkin doanya dikabulkan. Maka boleh kita meminta minta keduniaan boleh. Nah, yang dimaksud dengan uh, kita beribadah tidak meminta dunia itu di dalam kita melakukan ibadah-ibadah yang memang orientasinya itu hanya kepada Allah, maka kita tidak boleh kemudian memintanya dengan ibadah yang kita lakukan itu dunia. Namun kita boleh meminta dunia dengan sholat boleh. Bahkan Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Nah, namun kalau kemudian dunianya itu berupa sanjungan manusia ini yang tidak diperbolehkan. Contoh bahasanya kita boleh meminta mengharapkan dunia ya, mengharapkan dunia e, dengan ibadah yang kita lakukan ibadah jihad. Rasulullah mengatakan e, bahwa harta ghanimah itu dihalalkan untuk umatku. Wa ukhilat li al-ghanaim. Harta ghanimah itu dihalalkan untuk umatku dan harta ghanimah itu apa? Harta yang didapatkan dari peperangan. Dan bahkan Rasulullah mengatakan barang siapa yang membunuh musuh maka dialah yang paling berhak untuk mendapatkan apa yang dibawa oleh si musuhnya tentunya setelah dikumpulkan kepada pemimpinnya. Nah ini bukti bahwa seseorang boleh beribadah dengan mengharapkan jadi kita perlu bedakan mungkin. Jadi motivasi awal. Ya motivasi awal kita melakukan ibadah dan harapan balasan yang hendak kita capai. Kalau motivasi kita melakukan sholat ya memang karena Allah. Akan tapi kemudian kita memohon kepada Allah ya, balasan maka ini dilihat. Kalau memang tadi sudah kita sampaikan ibadah-ibadah yang mutlak tidak boleh minta balasan kecuali akhirat, maka jangan minta balasan di dunia. Namun kalau ibadah-ibadah yang kita diperkenankan untuk memohon balasan di dunia seperti perang tadi maka kita diperkenankan untuk memohonnya. Akan tapi para ulama menjelaskan tentulah bahwa kalau kita dilihat bagaimana nanti keadaan balasan di yaumul kiamah, tentunya balasan di yaumul kiamah ini akan semakin besar ketika seseorang itu semakin memperkecil permintaannya balasan di dunia. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ingin bertanya Pada surat Al-Bayyinah ayat kelima di mana ada dua ibadah yang disejajarkan Yaitu sholat dan zakat Yang ingin saya tanyakan Kenapa sholat dan zakat saja Kenapa tidak dengan ibadah lainnya Apa ada alasan yang menjelaskan ayat ini Di antara penjelasan para ulama' Kenapa zakat itu senantiasa diiringkan dengan sholat? Yang pertama bahwa ibadah itu ya terbagi menjadi secara global terbagi menjadi dua bagian. Itu ibadah yang sifatnya badaniyah dan yang kedua ibadah yang sifatnya adalah maliyah. Ya, ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Ibadah badaniyah seperti sholat, puasa dan semacamnya. Ibadah maliyah seperti berzakat, sedekah, membantu orang lain dan semacamnya. Kemudian yang kedua bahwa salat merupakan perkara yang sangat penting, yang sangat utama yang kata Rasulullah dalam hadis yang derajatnya hasan, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamati as-shalah. Amal yang pertama kali akan dihisap dari seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah salatnya. Ya, adalah sholatnya Kalau sholatnya baik maka yang lainnya baik Kalau sholatnya buruk maka yang lainnya akan buruk juga Nah sholat merupakan ibadah jasadiyah Ataupun badaniyah Ibadah yang paling mulia Dan zakat ini adalah ibadah mualiyah yang juga paling mulia di mana Islam ya masyarakat Islam tidak akan pernah bisa tegak eksis ketika dua ibadah yang sangat mulia ini ditinggalkan. Ya, ketika dua ibadah yang sangat mulia ini ditinggalkan, pasti akan terjadi kebincangan-kebincangan di sana. Nah, kemudian apakah eh, Berarti ibadah yang lain tidak penting Yang lain penting akan tapi kita melihat Di antara yang penting itu ada yang sangat-sangat penting Dan ini hanya sebagai bentuk perumpamaan Dengan mengambil perumpamaan yang sangat-sangat penting Wallahu ta'ala alam Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Mengenai LGBT Bagaimanakah seseorang tersebut mengatasi masalahnya Maksudnya mungkin masalah yang sudah terkena virus LGBT begitu mungkin ya. Ya dia harus apa namanya e, pertama mencari ilmu agama ya karena nanti ketika dia tahu tentang ilmu agama dia akan tahu bahasanya yang namanya LGBT itu adalah satu satu dosa yang sangat besar. Ya, satu dosa yang sangat-sangat besar. Yang kedua dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan sifat-sifat yang ada pada dirinya dan sifat seperti seorang lelaki yang e, misalnya transgender gitu ya, yang kemudian berubah menjadi perempuan ya, dengan kata lain menjadi bencong gitu, itu sebenarnya bisa hari direhabilitasi bisa. Mohon maaf saya pernah dulu pernah memiliki salah seorang ya karyawan di mana di kampung karyawannya terkenal sebagai seorang yang bergaya perempuan. Ya dia kadang pakai lipstick, gayanya seperti gaya perempuan dan seterusnya. Ketika dia saya angkat jadi karyawan ketika itu maka ada saudara saya mengatakan, "Mas, masa sih ini kayak gitu mau diangkat jadi karyawan apa nanti nggak apa nggak bikin sebel lah gitu." Ya cobalah. Ini alhamdulillah ya di Jogja kemudian sering ikut ngaji macam-macam akhirnya berubahlah pelan-pelan berubah awalnya tuh masya Allah dia e, kalau cemburu tuh dengan lelaki cemburu tuh dengan lelaki misalnya dia padahal dia lelaki ya dia lelaki tapi cemburnya dengan lelaki jadi kalau ada lelaki yang ganteng itu nanti ada perempuan misalnya yang agak senang bagaimana dan dia, dia cemburu itu tapi alhamdulillah lama-lama berubah dan akhirnya pun sampai menikah dan nikahnya dengan perempuan dan sekarang sudah punya anak tiga maka perlu adanya rehabilitasi dengan sungguh-sungguh dan dia hendaknya dikarantina eh, dalam artian dikarantina dibarengkan dengan orang-orang yang memang sejenis dengan dirinya jangan kemudian dicampur dengan orang-orang yang e, berlawan jenis dengan dirinya kalau dirinya masalahnya transgender atau kalau di dirinya terkena penyakit yang misalnya lesbian ya dia harus dipisahkan. Jangan kemudian dia senantiasa apa namanya bercampur dengan orang-orang yang memiliki sifat seperti itu maka ya ini perlu kerjasama yang sangat api ya perlu adanya sinergi antara seluruh lapisan masyarakat ya baik dari masyarakat sendiri kemudian dari aparat e, dari para mubalik dan seterusnya harusnya ada saling bersinergi untuk memberantas masalah LGBT. Salah satu adab berdoa dan membaca Al-Quran adalah menghadap kiblat. Bagaimana jika tidak menghadap kiblat? Tidak mengapa. Jawabnya tidak mengapa. Nah, seperti misalnya anda mau makan di satu meja yang mejanya itu berisi lima orang dan kebetulan anda yang dapat di sebelah barat maka berdoa untuk makan menghadap ke timur tidak mengapa. Cuman secara umum ya di sini dikaitkan dengan doa-doa khusus ya seperti Eh, kita memang sengaja ingin berdoa bukan doa untuk makan dan semacamnya akan tapi doa yang sifatnya lebih khusus ya doa yang mafhum lah doa doaul masalah gitu maka para ulama memang eh, apa namanya mengatakan ya adab nih masuknya ke dalam adab ya adab adabnya itu menghadap ke kiblat tapi tidak harus jadi tetap saja sah seandainya Anda berdoa mau menghadap ke timur ke barat dan seterusnya Bagaimana cara kita agar terhindar dari neraka khususnya neraka jahanam? Ya, ini kita semuanya, kita semuanya sekarang ini sedang berusaha untuk menghindar dari neraka jahanam. Itu apa? Dan kita mencari ilmu, mengamalkan dan kemudian mendakwahkan. Bismillah, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana sikap kita menghadapi kedatangan dan pergerakan Syiah di Indonesia Yang katanya pada tahun 2020 dan men, eh, akan mensuriahkan Indonesia Waliyadubillah apa yang harus kita lakukan ya, Ini memang disampaikan oleh salah seorang uh, Mantan syiah dari Bangil yang pernah menyampaikan kepada kita Tentang rencana-rencana syiah di Indonesia Bahwa mereka memiliki program jangka panjang yaitu 50 tahun dan sekarang ini prediksi yang disampaikan oleh para ulama ini sedang kita sudah berada di 10 tahun yang terakhir. Yaitu tahap tahapnya adalah tahap penghancuran dan pembinasaan kaum muslimin. Tentunya kita memahamkan kepada masyarakat bahasanya Syiah itu bukan Islam. Ini yang pertama. Syiah bukan Islam. Syiah adalah agama sendiri. Ya, agama tersendiri. Jadi ucapan sebagian orang yang tidak tahu bahasanya Syiah itu madhab ini adalah perkataan orang yang ingin mengisap jempol dari mereka orang-orang Syiah. Is, apa Syiah adalah agama sendiri. Di mana Syiah itu berkeyakinan membunuh Ahlussunnah itu adalah pahala besar. Gimana kita mengatakan mereka orang Islam? Padahal kalau membunuh orang Islam itu adalah pahala besar. Dan kita melihat bahasa Syiah sebagai muasisnya, pendirinya itu adalah Abdullah bin Sabah orang Yahudi yang berasal dari Yaman. Ini pura-pura masuk Islam dan kemudian menghancurkan Islam dari dalam. Karena ini adalah cara yang sangat efektif. Jadi mencampur adukkan mensinkritisme agama untuk menghancurkan Islam dari dalam. Maka jalan yang pertama kita harus ya mempelajari Islam dengan benar dan kemudian kita pun juga perlu mempelajari masalah Syiah. Dan alhamdulillah untuk eh, apa namanya gambaran Syiah secara global sudah ditulis oleh MUI yaitu mewaspadai gerakan Syiah yang juga telah dipatwakan sesatnya namun kalau tidak membaca lebih luas lagi Bisa membaca bukunya uh, Doktor Ehsan Ilahi Tohir Yang beliau juga mati Meninggal karena dibom oleh orang syiah Ketika beliau menyampaikan pidatonya ya, Seusai menyampaikan pidatonya Atau bahkan ketika menyampaikan pidatonya uh, eh, Vas bunga yang ada di depan itu adalah bom Dan kemudian meledak dia pun e, luka parah dan Syekh bin Bas ketika itu memerintahkan untuk dibawa ke Saudi dan dirawat di sana namun akhirnya juga tidak tertolong dan mudah-mudahan beliau adalah termasuk di antara orang-orang yang mati syahid. Yang kedua, setelah kita mempelajari tentang Islam yang benar dan mempelajari tentang Syiah, maka kemudian kita berusaha untuk menularkan apa yang telah kita pahami kepada saudara-saudara kita yang lain yang masih belum memahami masalah Syiah. Yang ketiga tidak usahlah kita menjalin kerjasama dengan mereka Karena kalau kerjasama menjalin kerjasama dengan mereka Maka mereka yang akan sangat diuntungkan Kenapa mereka akan sangat diuntungkan? Karena mereka memiliki satu akidah Namanya adalah akidah takiyah Akidah takiyah itu akidah menipu Mereka menampakkan keislaman padahal mereka adalah e, Sebetulnya bukanlah Islam dan yang terakhir kita banyak-banyak memohon pertolongan kepada Allah Karena Eh, semua akan bisa berubah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan perubahannya pertolongan Allah adalah dengan doa-doa yang tulus dari kita semuanya. Yang terakhir, jika seorang wanita yang baik untuk lelaki yang baik dan sebaliknya, maka saya adalah orang yang sangat sering bertolak eh, yang terbolak-balik hatinya terkadang baik tapi terkadang tidak baik. Apakah itu juga berarti saya akan mendapat jodoh yang seperti itu juga Kadang baik, kadang tidak Jika saya berharap e, mendapatkan yang baik Apakah itu hal yang tidak mungkin? Mungkin ya Mungkin saja Dengan catatan juga harusnya anti semakin memperbaiki diri Nah kalau kemudian terkadang baik, terkadang tidak baik Yang tidak baik itu yang kemudian diperbaiki, yang baik dipertahankan dan kemudian ditingkatkan. Yang namanya kita baik dan kemudian tidak baik itu semua kita bukan hanya anti bukan hanya anti semua kita seperti itu kita tidak ada yang sempurna semua kita sering berbuat salah dan bahkan satu ketika salah seorang sahabat e, lapor kepada Rasulullah SAW saya terlupa namanya sahabat ini bertanya wahai Rasulullah ketika saya sedang berada di oh kalau nggak salah budarda ketika saya sedang berada di hadapan Anda Sungguh begitu dekatnya saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa membayangkan seperti konkret surga dan neraka. Sehingga begitu dekatnya saya dengan Allah. Namun ketika saya telah pulang, ketemu dengan istri, ketemu dengan anak, ketemu dengan pekerjaan, maka kemudian perasaan itu hilang. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, kalaulah Anda tetap seperti itu, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada Anda dan insya Allah Anda akan tetap dalam keadaan baik. Namun ingat jangan sampai kemudian yang baik itu kemudian e, tergerus dan yang dominan adalah yang buruknya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita berdoa kepada Allah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya, ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atik Ya Allah dat yang membolak-balikkan hati Balikkanlah hati saya kepada agamamu Wahai dat yang membolak-balikkan Mengubah e, hati maka Tolonglah, ubahlah, arahkanlah Hati saya ini kepada ketaatan e, Urbalah kepada ketaatan kepada dirimu Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan juga untuk e, Antum semuanya Demikian yang bisa kita sampaikan tentunya banyak salah dan kurangnya mohon maaf dan kalau ada benarnya maka semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita kembalikan. Falyatafaddal masykuran.